ghaibi la ya'lamuha illahu Milik Allah lah kunci-kunci kegaiban. Yang tidak mungkin bisa diketahui semua itu kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui apa yang di daratan dan apa yang di lautan, apa yang jatuh dari dedaunan. Semua itu Allah mengetahuinya. Tidak pula biji-bijian yang ada dalam kebelapan bumi, dalam tanah, yang kering maupun yang basah kecuali semuanya Allah ketahui dan tercatat dalam kitabin mubin. Sampai kita pada ucapan asyarih bahwa Ibnu Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah. Wa dalil aqli dan sekarang dalil secara akal. Ala ilmihi atas ilmu Allah Subhanahu wa taala adalah annahu yastahilu ijadul asya'a ma'al jahli. Bahwasanya secara akal Mustahil. Tidak mungkin mengada-adakan sesuatu, mengadakan beberapa perkara dalam keadaan bodoh tentangnya. Tidak mungkin. Lianna ijadahu al-asya'a bi'iradatihi. Karena mengadakan sesuatu itu dengan kehendak. Wal iradah sedangkan kehendak tastalzim tasawwurul murad. Tastalzim tasawwurul murad. Mengadakan sesuatu otomatis harus tahu, harus punya keinginan. Kalau nggak punya keinginan nggak mungkin. Kalau punya keinginan pasti sudah tergambarkan. Tasawur adalah gambaran apa yang diinginkannya. Allah berkehendak untuk menciptakan Adam. Maka tentunya karena Allah punya kehendak, pasti Allah swt sudah mengetahui sebelumnya kayak apa bentuk Adam, kayak apa nantinya, sifat-sifatnya, dan di belakang hari akibatnya apa, semuanya dalam keadaan Allah sudah tahu. Wal ilmu bil murad yaitu memiliki ilmu tentang apa yang dikehendakinya. Fakanal ijadu mustalziman lil irada Maka mengada-adakan sesuatu itu adalah berasal dari keinginan dan kehendak. Sedangkan kehendak berasal dari keilmuan. Tidak mungkin dia berkehendak kecuali dengan ilmu. Kalau sudah tahu, baru punya keinginan. Kalau belum tahu, bagaimana akan menginginkan? Fal ijadu mustalzimul lil ilmi. Maka yang namanya mengadakan sesuatu, konsekuensinya harus, mesti dia tahu apa yang diinginkannya dan apa yang ada diadakannya. Itu pertama. <laughs> Dalil akli. Yang kedua, wali anda makhluqat fiha minal ihkami wal itqan. Makhluk-makhluk ini semua yang diciptakan memiliki ihkam wal itqan, kesempurnaan penciptaan. Ya, ini kita lihat alam semesta ini semua yang diciptakan oleh Allah semuanya seimbang dan semuanya muhkam. Muhkam dalam artian uh, sangat mantap dan sangat sempurna. Artinya kesempurnaan makhluk. Ma'yastazim ilmal fa'il laha yang menunjukkan yang menciptakannya pasti lebih alim. Yang menciptakan tentunya lebih alim dari yang diciptakan. Manusia misalnya diciptakan oleh Allah Taala dalam keadaan cerdas, memiliki akal, memiliki perasaan, memiliki ini, memiliki itu perangkat-perangkat yang lengkap tangan dan kakinya dan anggota badannya, panca inderanya lengkap semuanya. Yang masya Allah dengan itu dia bisa menghidupi dirinya dan dengan itu dia bisa melindungi dirinya, dengan itu dia bisa berupaya dan bisa bergaul dengan manusia lainnya. Dan ini kesempurnaan ciptaan. Kalau manusianya saja begitu, makhluk yang diciptakan, apalagi yang menciptakannya pasti lebih alim, lebih berilmu. Wal ilmu sifah. al al muhkam al mutqin yamtani suduruhu an ghairi علم karena sesuatu makhluk yang mantap, yang muhkam dan mutkan, yang sangat lengkap, sempurna, seimbang, tidak mungkin diciptakan. Tidak mungkin suduruhu, ini munculnya. Tidak mungkin dari sesuatu yang tidak punya ilmu. Tidak mungkin. Pasti suduruhu an ilmin. Yamtani suduruhu an ghairi ilmin. Pasti munculnya dari yang maha berilmu. Tidak mungkin muncul dari yang tidak berilmu. Nggak mungkin. Wali'annal makhlukat ma huwa alim. Wal ilmu sifah kamal. Yang ketiga sekarang. Bahwa yang diciptakannya memiliki ilmu. Manusia memiliki ilmu. Walaupun terbatas dan sedikit tapi punya ilmu. Dan ilmu pada makhluk merupakan sifatu kamal sifat kesempurnaan. Manusia punya ilmu lebih sempurna dari bahaim. Lebih sempurna dari binatang ternak yang tidak memiliki ilmu. Wa yamtani an la al khaliq aliman. Maka kalau yang diciptakannya punya ilmu, maka yang menciptakannya pasti, pasti, pasti lebih berilmu. Dan tidak mungkin yang menciptakannya jahil, mustahil. Berarti berapa? Kita terangkan secara akal tiga perkara. Yang pertama, kalau mengadakan sesuatu pasti punya kehendak. Kalau ada kehendak pasti sudah tahu sebelumnya apa yang dikehendakinya. Karena tidak mungkin menghendaki sesuatu kalau belum tahu. Menginginkan sesuatu pasti sudah tahu tentang sesuatu itu. Kalau tidak tahu tidak mungkin menginginkan. Berarti yang mengada-adakan itu atau yang menciptakan pasti sudah punya keinginan. Kalau sudah punya keinginan berarti pasti sudah punya ilmunya. Itu pertama. Yang kedua, makhluk ini betapa lengkapnya, betapa sempurnanya, betapa alam semesta ini sangat seimbangnya, yang sungguh menakjubkan. Maka itu pun membuktikan bahwa penciptanya pasti memiliki ilmu yang sangat tinggi, maha berilmu. Yang ketiga, yang diciptakannya saja punya ilmu, apalagi yang menciptakannya. Yang diciptakannya punya ilmu, manusia dikatakan alim tentang ini, alim tentang itu. Maka yang menciptakannya pasti lebih-lebih lagi. Dia alim dan maha alim. Qala wa hadha Dan ini memiliki dua jalan. Ahaduhuma an yuqal. Salah satunya kita katakan. Nahnu na'lam bid darurah anna al-khaliq akmal minal makhluq. Yang ketiga ini bisa diterangkan dengan dua cara. Yang pertama kita katakan bahwa kami mengetahui secara konsekuensi, artinya secara aksioma, secara kemestian, bahwa pencipta lebih sempurna daripada yang diciptakan. Pasti itu. Yang menciptakan pasti lebih sempurna dari yang diciptakan. Wa annal wajib akmal minal mungkin. dan apa yang mesti keberadaannya itu lebih sempurna daripada apa yang mungkin ada mungkin tidak. ونعلم ضرورة أن لو فرضنا شيئين dan kita mengetahui secara aksioma, secara pasti kalau kita anggap kedua-duanya atau anggap sesuatu yang satu alim, yang lain tidak alim. <laughs> Maka kita katakan mana yang lebih akmal? Kanal alim akmal. Kalau ada dua perkara, yang satu berilmu, yang satu tidak berilmu. Maka tentunya yang berilmu akmal. Kanal alim akmal. Tentunya yang berilmu lebih sempurna daripada yang tidak berilmu. Walau lam yakunil khaliq aliman lazima an yakunal mumkin akmal minhu. Kalau pencipta tidak alim berarti yang diciptakannya lebih sempurna dan itu mustahil. <laughs> Karena kaidah tadi di awal pencipta pasti lebih sempurna daripada yang diciptakan. Kalau dikatakan yang menciptakan tidak alim, padahal yang diciptakannya memiliki ilmu, maka kita katakan bahwa itu mustahil. Berarti kamu anggap yang diciptakan dengan yang menciptakan lebih sempurna yang diciptakan. Dan itu secara akal mustahil. Wahuwa mumtani' Mumtani' tidak mungkin. Itu keterangan pertama. Atau bisa kita jelaskan dengan cara kedua. An yuqal kullu ilmin fil mumkinat allati hiya al makhluqat fahuwa minhu. Yang kedua lebih gampang dan lebih mudah dipahami bahwa semua yang diciptakan kullu alamin fil mumkinat kullu ilmin fil mumkinat semua ilmu pada makhluk-makhluk ini makhluk kadang disebut dengan mumkinat karena bisa ada bisa tidak <laughs> tetapi yang pasti ada adalah Allah Subhanahu wa taala sehingga dikatakan mumkinat kullu ilmin fil mumkinati semua ilmu yang ada pada makhluk alat makhlukat yaitu mumkinat fahuwa minhu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Iya toh? Karena menciptakannya Allah. Berarti makhluk memiliki ilmu dari Allah. Manusia memiliki ilmu dari Allah. Si memiliki ilmu dari Allah. Wa minal mumtani' an yakuna fa'ilul kamal wa mubdi'uhu 'ariyan minhu. Maka tidak mungkin yang memberi ilmu tidak berilmu, nggak mungkin. Kalau makhluknya memiliki ilmu, kita katakan dari mana ilmu mereka? Dari penciptanya, yaitu Allah. Kalau begitu, pasti yang menciptakannya memiliki ilmu karena dia yang memberikan ilmu. Faqidus syai' la yu'ti. Yang tidak punya nggak akan memberi. Kalau nggak punya ilmu, nggak akan memberikan ilmu pada makhluknya. Mafhum. Qala bal huwa ahaqqu bihi. Maka dia pencipta lebih berhak untuk berilmu untuk dikatakan alim. Wallahu taala lahul mathalul a'la. Dan inilah yang dikatakan dalam ayat-ayat yang kemarin kita bahas bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki al-masalul a'la. Permisalan yang lebih tinggi. Lillahil masalul a'la. Apa maknanya masalul a'la? Wala yastawi huwa wal makhluqat. Maknanya Allah tidak mungkin sama dengan makhluk-makhluknya. La fi qiyasi tamthili wala fi qiyasi syumuli. Bahwa Allah tidak sama dengan makhluknya. Apakah dalam qiyas tamthili penyamaan penyerupaan yang persis Wala fi qiyas tidak pula pada qiyas sumuli. Qiyas sumuli adalah tentang masalah yang satu memiliki maka keumuman memiliki. <laughs> Bal kullu ma sabata lil makhluq min kamal fal khaliq bihi ahaq. Maka apapun yang pada makhluk merupakan kesempurnaan maka bagi Allah lebih sempurna lagi. Makhluk memiliki kehidupan. Di antara makhluk memiliki kehidupan. Dan yang hidup lebih sempurna daripada yang mati. Maka tentunya Allah lebih sempurna lagi kehidupannya. Kita kehidupannya terancam kematian. Kita kehidupannya sementara. Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala hayyun la Maha hidup dan tidak akan mati. Demikian pula kita mendengar. Dan yang tuli lebih rendah, tidak sempurna dibandingkan dengan yang mendengar. Maka yang mendengar akmal lebih sempurna daripada yang tuli. Maka tentunya yang menciptakannya pasti-pasti lebih mendengar lagi. Maha mendengar. Pendengaran kita terbatas dengan frekuensi tertentu, terbatas dengan jarak tertentu, sedangkan Allah Subhanahu wa taala pendengarannya tidak terbatas, Maha mendengar. Demikian pula al-basir. Manusia melihat. Maka kita katakan yang melihat dengan yang tidak melihat, yang buta, lebih sempurna yang melihat. Maka tentunya yang menciptakannya lebih-lebih lagi maha melihat. Tidak terbatas dengan jarak, tidak terbatas dengan sesuatu. Tidak terhalang dengan sesuatu. muslimin yang saya hormati. Maka di sini dikatakan walillahil masalul a'la. Allah Subhanahu wa taala memiliki permisalan yang lebih tinggi. Qala bal kullu ma thabata lil makhluq min kamalin fal khaliq bihi ahak maka semua kesempurnaan yang ada pada makhluk maka penciptanya lebih layak lagi, lebih berhak lagi untuk mendapatkan yang seperti itu dan lebih sempurna. Wa kullu naqsin makhluk dan semua kekurangan yang makhluk tidak mau, tidak menginginkan kekurangan itu. Maka tentunya lebih-lebih lagi Allah disucikan dari kekurangan-kekurangan seperti itu. Ini Al-mathalul a'la. Sehingga a'azakumullah berarti tiga dengan dalil akli bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan dengan ilmunya. Maha berilmu. Karena yang diciptakan dengan yang menciptakan pasti yang menciptakan memiliki ilmu karena dia memiliki kehendak dan kehendak bersumber dari tasawur al-murad bahwa kehendak itu muncul dari gambaran yang diketahuinya tentang apa yang diinginkannya. Demikian pula yang kedua, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan makhluk-makhluknya dengan sempurna dan kita melihat kesempurnaan makhluk dan bagaimana betul-betul sangat muhkam wa mutqan bighayah fil ihkam wal itqan maka tentunya penciptanya pasti berilmu sedangkan yang ketiga al mathalul a'la yakni kalau makhluk saja berilmu pasti yang menciptakannya lebih berilmu Qala muallif rahimahullah. Kemudian berkata muallif wa huwa Ja'far At-Tahawi rahimahullah wa qaddara lahum aqdaran dan Allah menentukan untuk mereka takdir-takdirnya. Wa daraba lahum ajalan dan menentukan untuk mereka ajal-ajalnya. Ini Allah Subhanahu wa taala menakdirkan untuk mereka takdir-takdir. Disebutkan dalam syarahnya oleh Ibnu Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah. Qala ta'ala Allah berfirman wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira. Allah menciptakan segala sesuatu dan Allah pula yang menakdirkan dengan ketentuan-ketentuan. Allah yang menciptakannya dan Allah yang menakdirkannya. Wa qala ta'ala inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sungguh kami atau sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir biqadarin. Demikian pula Allah berfirman, "Wa kana amrullahi qadaran maqdura." Dan sesungguhnya urusan Allah semuanya dengan takdir yang sudah ditentukan. Wa qala ta'ala dan juga Allah berfirman, "Alladzi khalaqa fasawwa, walladzi qaddara fahada." Dialah yang menciptakan dan menyempurnakan. Yaitu yang menakdirkan dan memberikan bimbingan. Allah Subhanahu wa taala qaddara. Maka ayat-ayat ini semuanya menunjukkan dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala yuqaddiru kulla syai'in. Bahwa makhluk-makhluk yang diciptakan tadi Allah takdirkan masing-masing dengan takdir-takdirnya. Sebagaimana disebutkan pula dalam hadis dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu dari Abdullah Ibn Amr radhiyallahu taala anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam maqadir al khalqi qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50 alf sanah wa kana 'arshuhu 'ala al-ma dikatakan oleh Rasulullah SAW Allah menakdirkan maqadir al khalqi takdir-takdir makhluknya qabla an yakhluqas samawati wal ard sebelum menciptakan langit dan sebelum menciptakan bumi. Allah sudah menakdirkan takdir-takdir mereka sebelum diciptakannya langit dan bumi. Bi khamsina alfi sanah 50 ribu tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala segala takdir-takdir makhluk. Wa kana 'arsyuhu 'alal ma' dan arsh Allah Subhanahu wa taala di atas air. Wa ajalan. Dan Allah menentukan untuk mereka ajal-ajalnya. Dan ini termasuk takdir. Di antara takdir-takdir yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah takdir tentang akhir dari segala sesuatu. Makna ajal adalah muntaha kulla syai. Akhir dari segala sesuatu. Wa kullu man 'alaiha fan. Sesungguhnya apa yang ada di muka bumi semuanya akan fan, akan fana, akan sirna, akan binasa. Dan masing-masingnya ada ajalnya sendiri-sendiri. Dunia akan berakhir. Sebuah pohon akan berakhir nantinya akan mati. Demikian pula manusia akan berakhir pada akhirnya masing-masingnya akan meninggal, akan mati dan kemudian kembali kepada tanah. Kullu man 'asha mat wa man mata wa kullu ma huwa atin at. Semua yang hidup pasti akan mati, dan semua yang mati kemudian akan sirna. Dan semua yang akan datang nanti mesti akan datang. Apa yang takdirkan akan terjadi pasti terjadi. muslimin yang saya hormati. Maka dikatakan di antara ajal itu adalah atau di antara takdir itu adalah menentukan ajal. Wa daraba lahum ajalan. yakni anna Allah Subhanahu wa taala qaddara ajal al-khalaiq. Yani Allah Subhanahu wa taala menakdirkan ajal-ajal setiap makhluk bihaitsu idza jaa ajaluhum di mana kalau sudah datang ajal mereka la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun idza jaa ajaluha kalau datang ajalnya maka nggak bisa dimajukan, nggak bisa dimundurkan sedikit pun. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Kalau sudah datang ajal mereka, maka niscaya tidak akan bisa ditunda sesaat pun dan tidak akan bisa dimajukan. Wa ta'ala dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillah." Tidaklah satu sosok jiwa akan mati illa bi idnillah kecuali dengan izin Allah kitaban muajjala kecuali dengan izin Allah yakni dengan takdirnya kitaban muajjala. Ini dengan catatan yang sudah tertentu. Wabi sahihi Muslim di dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Qala beliau berkata, qalat Ummu Habibah. Berkata Ummu Habibah, zaujun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, istri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa radhiyallahu taala anha dia berkata dalam doanya, Allahumma amti'ni bi zawji Rasulillah wa bi abi Abi Sufyan wa bi akhi Muawiyah. Ya Allah, berikan kenikmatan kepadaku dengan suamiku Rasulullah SAW dan ayahku Abu Sufyan dan saudaraku Muawiyah. Yani meminta agar mereka dipanjangkan umurnya dalam kebaikan Rasulullah suaminya, Abu Sufyan bapaknya, dan Muawiyah saudaranya. Maka qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka Nabi SAW bersabda kepadanya, "Qad sa'altallah li ajalin madruba." Engkau telah meminta kepada Allah tentang sesuatu yang merupakan perkara yang sudah ditentukan. Ya, ini tentang ajal-ajal yang madruba, yang sudah ditentukan wa ayamin ma'duda dan hari-hari yang sudah tertentu wa arzaqin maqsumah dan rizki-rizki yang sudah dibagi lan yu'ajjil syai'an qabla ajalih tidak akan bisa disegerakan sebelum ajalnya walan yu'akhir syai'an an ajalih dan tidak bisa pula ditunda setelah ajalnya ini yani umur nggak bisa dimajukan sebelum ajalnya nggak bisa dimundurkan setelah ajalnya Walau kunta sa'altallah, kalau engkau mau berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, sa'alta, maka hendaklah engkau meminta kepada Allah an yu'idaki min azabin fin nar wa azabin fil qabr. Kalau engkau mau meminta, mintalah kepada Allah keselamatan. Mintalah kepada Allah perlindungan agar Allah melindungi engkau dari azab fil qabr dan azab fil nar kana khairan wa afdal. Kalau engkau meminta perlindungan dari api neraka dan perlindungan dari adab kubur itu lebih afdal, lebih bagus. demikian dikatakan. Qala Nawawi wa in qila mal hikmah fi nahyi an du'a fi ziyadati fil ajal. Kata Imam Nawawi rahimahullah dalam syarahnya, kalau ditanyakan apa hikmah larangan berdoa meminta dipanjangkan umur. Padahal disebutkan meminta perlindungan dari adab neraka dan adab surga juga sesungguhnya sudah ditentukan. Meminta dipanjangkan umurnya dikatakan jangan, itu kan sudah ditentukan. Kalau kita berkata, bukankah surga dan neraka juga sudah ditentukan? Bagaimana jawabannya? Kata Imam Nawawi rahimahullah, Fal jawabu annal jami' mafrughun minhu. Memang semuanya sudah mafrughun minhu, sudah selesai. Sudah dicatat, sudah takdirkan. Masalah umur sudah takdirkan. Ajal sudah takdirkan. Demikian pula ketentuan dia apakah masuk jannah atau masuk nar juga sudah ditentukan. Lakin tetapi berdoa meminta keselamatan dari adab kubur dan adab neraka itu adalah sesuatu yang masyru' disyariatkan. Diperintahkan dalam Quran, diperintahkan dalam sunnah. <coughs> Disebutkan oleh Allah berkali-kali kalimat wattaqun nar takutlah kalian pada api neraka, hindarilah api neraka. Rasulullah juga mengajarkan berlindung dari api neraka. Allah Subhanahu wa taala menyatakan qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq. Minta perlindungan kepada Allah diperintahkan. Taib Faqila alla nattakil ala kitabina wa ma sabaqalana minal qadar. Yani kita disyariatkan untuk berdoa seperti itu dan disyariatkan pula untuk berusaha dan kemudian dikatakan hendaklah kalian tetap berupaya walaupun beriman kepada takdir sebagaimana dalam hadis i'malun i'malu kullun muyassar li amalihi. Beramalah sesungguhnya masing-masing dimudahkan kepada amalannya. Amma doa bitulil ajal Adapun doa meminta dipanjangkan umur maka laisa ibadatun bukan ibadah tidak disyariatkan ini kata Imam An-Nawawi rahimahullah wa kama la yuhsin wa shaum tikalan sebagaimana tidak baik seorang meninggalkan salat meninggalkan puasa meninggalkan dzikir dengan alasan kan sudah ditakdirkan maka ini adalah sesuatu yang la yuhsin sesuatu yang salah Demikian pula doa meminta perlindungan dari api neraka dan dari adab kubur, maka itu diperintahkan. Kalau kita tinggalkan dengan alasan takdir, maka itu sama dengan kamu tidak sholat dengan alasan takdir. Tidak puasa dengan alasan takdir. Wallahu ta'ala a'lam. Berarti apa bedanya? Berdoa minta umur panjang dengan berdoa meminta keselamatan dari api neraka. Meminta keselamatan dari api neraka diperintahkan, disyariatkan. Sedangkan ahli sunnah beriman pada takdir tetap menjalankan syariat. Adapun meminta ajal, Rasulullah SAW tidak menganjurkan. Bahkan menyatakan kalau kamu minta perlindungan afdal daripada kamu minta umur. Lagi pula, yang namanya umur panjang belum tentu baik. Sebagaimana umur pendek belum tentu jelek. ada orang yang umur panjang tapi amalannya jelek. Maka dia justru bertambah jelek, bertambah banyak kejelekan-kejelekannya. Tetapi ada yang umur pendek, justru karena dia mendapatkan husnul khatimah dan syahadah, maka dia mendapatkan jalan singkat menuju kebahagiaan akhirat. Masya Allah. Sehingga Adapun panjang umur atau pendek umur, maka itu adalah ajalin madrubah. Yang kata Nabi, kalau kamu minta, jangan minta panjang umur. Mintalah keselamatan dari api neraka. Mintalah keselamatan dari adab kubur, kata Nabi. Afdal khairun wa afdal. Itu lebih baik. Dan lebih afdal. Dan itu disebutkan oleh Nabi SAW di dalam sahih Muslim. Fal maqtulu mayyit bi'ajalih. Maka orang yang dibunuh, dia mati karena sudah ajalnya. Fa'ilmullahi ta'ala wa qaddara wa qadha anna hadha yamutu bisababil marad. Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui wa maha mengetahui menakdirkan dan menentukan bahwa orang ini nanti mati dibunuh. Wa huwa dan fulan yang lain yamutu bisababil marad, yang ini akan mati dengan sebab sakit wahada bisa babil qatl yang ini karena sebab dibunuh wahada bisa babil hadmi yang ini karena sebab terjadi keruntuhan, kebinasaan atau kena reruntuhan. Wahada bisa babil harq yang ini karena kebakaran. Wahada bil gharqi yang ini karena tenggelam. Semua itu sudah ada ketentuan-ketentuannya di sisi Allah. Masing-masing dengan ajal-ajalnya. Ila ghaidhalika minal asbab dan lain-lain dari sebab kematian. Wallahu subhanahu wa ta'ala khalaqal mauta wal hayah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kehidupan dan menciptakan kematian. Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kehidupan, Allah menciptakan kematian untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang bagus amalannya. Wa khalaqa sababal maut wal hayah, maka Allah menciptakan kematian dan juga menciptakan kehidupan dan juga menciptakan sebab-sebab keduanya. Allah menciptakan sebab-sebab kematian ini ini ini ini ini dan Allah menentukan pula penyebab kehidupan ini ini ini ini. Maka inilah yang dikatakan di dalam kalimat matanya wabaraba ajalan Allah telah menakdirkan ajal-ajal setiap makhluk dan Allah menakdirkan pula sebab datangnya ajal mereka sehingga ya kalau ada orang yang dibunuh maka dia mati karena sudah datang ajalnya orang yang ketabrak juga mati sudah datang ajalnya Jangan seperti Mu'tazilah yang menyatakan bahwa ini sesungguhnya bukan ajalnya, tetapi si pembunuh tadi yang memotong ajalnya. Kalau saja tidak dibunuh, dia akan sampai kepada ajal yang sudah ditentukan. Berarti yang tadi ketika dibunuh itu bukan ajal yang sudah ditentukan. Kata Mu'tazilah, "A'udzubillah minadh-dhalal." Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari kesesatan. Dan sebagian orang-orang awam juga demikian. Kalau dibunuh atau ketabrak, belum waktunya, belum ajalnya, maka nanti rohnya gentayangan. Eh, mau kembali ke tempatnya, belum waktunya. Karena kamu harusnya belum ajal. Eh, tapi mau ke jasadnya, jasadnya sudah hancur, mati. Eh, Fahadah khurafat. Ini adalah kedustaan, cerita kosong. Semua yang mati karena sebab apapun itu sudah datang ajal yang sudah Allah tulis. Allah Maha tahu bahwa orang ini akan ketabrak, orang ini akan dibunuh. Wal Mu'tazilah, sedangkan Mu'tazilah berkata, al maqtulu maqtu'un alaihi ajalu. Orang yang dibunuh katanya ajalnya terpotong. Tidak ajal yang sudah ditentukan. Walau lam yuqtal la'asha ila ajalih. Kalau saja tidak dibunuh, dia akan hidup sampai ajal yang sudah ditentukan, katanya. Fakana lahu ajalan. Maka berarti orang ini punya dua ajal. Kata Mu'tazilah. Yang pertama ajal yang sudah ditentukan. Ternyata ada yang membunuh. Maka datang ajal yang kedua. Dipotong ajalnya dari yang pertama pada ajal yang berikutnya. Fahada batilun. Kata Syekh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah. Wahada batil. لأنه لا يليق أن ينسب إلى الله تعالى أنه جعل له أجلا يعلم أنه لا يعيش إليه البتة ini batil pendapat yang salah, pendapat yang sesat dan tidak pantas kita mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah telah menentukan ajal yang Allah sudah tahu bahwa orang itu nggak akan sampai ke situ ajalnya, akan dibunuh oleh bulan. Apa perkataan mereka kaum Mu'tazilah? Apakah menganggap bahwa Allah tidak tahu orang itu akan dibunuh? Kalau dia menyatakan Allah tidak tahu orang itu akan dibunuh, berarti dia telah kafir menuduh Allah tidak tahu dan tidak berilmu. Kalau dia mengatakan Allah tahu, tetapi Allah menentukan ajal. Berarti kamu menganggap Allah menentukan ajal yang Allah sudah tahu. Kalau orang itu nggak nyampe ke situ ajalnya. Dan itu adalah kesia-siaan, mustahil bagi Allah Taala menentukan sesuatu yang percuma. Menentukan ajalnya, padahal Allah tahu orang ini akan dibunuh sebelum ajal itu. Ya Maka jelas dari dua sisi pendapat Mu'tazilah ini adalah batil. Awa yaj'alahu ajalahu ahad al-amrain kafi'lil jahil bil awaqib atau bisa kemungkinan ketiga <laughs> bahwasanya mereka Tajilah menganggap bahwa Allah tahu kedua-duanya. Allah tahu ajal yang aslinya dan Allah tahu dia akan diputus dan Allah menentukan dua ajal. <laughs> Berarti mereka menganggap bahwa Allah tidak tahu ajal yang mana yang akan terjadi. <laughs> Kafi'lil jahil bil awaqib. Seperti perbuatan orang bodoh apa nanti yang terjadi nggak tahu. Ini diadu sama ini. Mana yang mati? Nggak tahu. Kita tonton saja. Tidak mungkin bagi Allah SWT menyatakan ajalnya ini dan mungkin juga ini. Tapi nggak tahu. Biarkan saja. Ternyata dibunuh. Maka ini ajalnya. Kalau nggak dibunuh, itu ajalnya. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menentukan dengan ketidakpastian. Mungkin ini ajalnya, mungkin itu. Wa wujubul qasas. والضمان على القاتل لارتكاب المنهي عنه مباشرته السبب المحظور Adapun hukumnya orang yang membunuh, kenapa harus dikesos? Kenapa harus memberikan diat, baman, jaminan atau tebusan seharga 100 ekor unta? Karena mereka melakukan apa yang dilarang secara syar'i, maka dihukum secara syar'i pula membunuh jiwa dilarang oleh syariat. Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam. Atau dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang qisas atau oleh Rasulullah SAW dikatakan dengan an-nafsu bin nafsi bahwa jiwa dengan jiwa qisas. Inna fil qisasi hayatun ya ulil albab. Kata Allah, sesungguhnya dalam kisah itu ada kehidupan wahai orang yang berakal. Maka itu adalah syariat Bukan karena orang ini merampas kehidupannya padahal dia punya ajal masih lama. Tahu dari mana kamu? ketika dibantah dengan bantahan tadi bahwa kamu menganggap Allah tidak tahu, kamu menganggap begini, kamu menganggap begitu, mereka membela diri. Tetapi bukankah orang yang membunuh itu dihukum, dikesos, disuruh bayar denda, berarti ada kerugian. Kalau memang sudah ajalnya dibunuh tidak dibunuh memang harus mati, maka si pembunuh tidak salah. Kenapa harus dihukum? Kenapa harus dikesos? Kenapa harus bayar denda, bayar dia 100 ekor unta? Dia nggak bunuh juga, ajalnya saat itu mati juga dia. Bagaimana kalau dia bela seperti itu bela diri? Dijawab dengan jawaban tadi. Yang sebelum mereka ngomong sudah dijawab oleh Ibn Abdul Aziz. Kalau masalah dihukumnya, adapun masalah kesos wujubul qisas, wujubul daman alal qatil, wajibnya dikisas, wajibnya membayar tebusan dan sebagainya, itu karena orang tersebut melakukan sesuatu yang melanggar syariat. Yang syariat melarang untuk membunuh seseorang mukmin. Melarang untuk membunuh seseorang yang tidak halal darahnya. La yahillu dalam amri'in muslimin illa bihdathalat. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan tiga perkara. Maka azakumullah itu karena mubasyaratuhu sabab al-mahdur. Dihukum dengan kisah karena dia yang langsung dengan tangannya menyebabkan dia mati. Loh tapi karena itu sudah ajal iya. Ini sudah takdir, sudah ajalnya. Dan kamu memang sudah takdir dan sudah ajalnya harus dikisos. Mau apa? muslimin yang saya hormati. Tidak menjadi alasan untuk mendukung pendapat Mu'tazilah. وعلى هذا يخرج قوله صلى الله عليه وعلى ala وسلم Dan dalam bab ini pula keluar ucapan Rasulullah SAW. Silaturahmi tazidu fil umri. Silaturahmi itu akan memperpanjang umur. ay sabab tulil umur. Penyebab panjangnya umur. Sama seperti tadi. Kalau kalian menyatakan bukankah umur sudah ditentukan, kok dikatakan bisa bertambah umurnya? sama sebagaimana kematian ada sebab-sebab kematian. Demikian pula ketika dia mendapatkan umur sekian, ditentukan oleh Allah ajalnya sekian, juga karena sebab-sebabnya. Allah Maha tahu dia akan silaturahmi, maka ditentukan ajalnya sekian, dipanjangkan. Wa qad Allah anna hadza yasil rahimahu. Allah sudah menakdirkan bahwa orang ini akan menyambung silaturahmi. Faya'ishu bihada sabab, maka dia akan hidup dengan sebab silaturahmi itu ila hadhil ghaya sampai batas waktu sekian. Walau la dzalika sabab, kalau tidak karena sebab itu, niscaya Allah tidak menakdirkan umurnya sekian. Tidak sampai kepada ghaya tersebut. Walakin qaddara hadha sabab wa qadahu. Tetapi Allah sudah menakdirkan kedua-duanya. Sudah menakdirkan dia akan silaturahmi dan sudah menakdirkan umurnya panjang. Dan Allah sudah menakdirkan si fulan kurang silaturahmi dan kemudian ditakdirkan ajalnya pendek. Wa kadzalika qaddara anna hadza yaqta' rahimahu ya'ish ila kadza. Demikian pula ditakdirkan si fulan tidak bersilaturahmi bahkan memutus silaturahmi maka dia umurnya hanya sampai sekian. Kama qulna fil qatli wa adamih. Maka seperti itu pula kita katakan tentang pembunuhan tadi. Kalau orang ini tentukan mati karena si fulan membunuhnya. Allah sudah menakdirkan kejadiannya bahwa dia akan membunuh dan Allah sudah menakdirkan dia mati tanggal sekian ketika dibunuh itu. Demikian pula sebaliknya dan Allah tahu dan menentukan si fulan tidak dibunuh dan selamat dari pembunuhan, maka Allah takdirkan ajalnya sekian. Dipanjangkan. Sehingga Allah, walaupun kita tetap beriman bahwa Allah menakdirkan ajal-ajal manusia Apakah matinya karena sakit, karena terbunuh, karena ketabrak ataupun karena apapun. Allah semua yang menakdirkannya dengan menakdirkan pula sebab-sebabnya. Demikian pula orang-orang yang dipanjangkan umurnya oleh Allah, ditakdirkan umurnya panjang juga karena sebab-sebab yang telah Allah takdirkan. Bahwa si fulan akan silaturahmi, bahwa si fulan akan begini, akan begitu. Nah, fa'in qila, kalau dikatakan, hal yazim min ta'thiri silaturahim fi ziyadatil umur, wa nuqsanihi ta'thirud du'a fi dzalika amla kalau dikatakan apakah konsekuensi dari pengaruhnya silaturahmi dengan memanjangkan umur dan mengurangi umur kalau menyambung silaturahmi akan panjang umurnya kalau memutus silaturahmi akan kurang umurnya apakah menunjukkan bahwa doa juga berpengaruh doa juga akan yu'athir fil umur amla kalau dikatakan demikian fal jawabu maka jawabnya anna dzalika ghairu lazim, bahwa ini tidak mesti. liqalihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam li ummi Habibah radhiyallahu taala anha. Karena ucapan Rasulullah sallam kepada Ummu Habibah, "Qad sa'altallaha ta'ala di ajalin madrubah." Engkau telah meminta sesuatu tentang ajal-ajal yang sudah ditentukan. Jelas ini kesahihannya dalam Sahih Muslim dan jelas pula maknanya adalah ketidaksukaan Rasulullah SAW. Rasulullah tidak suka doa minta memanjangkan umur. Dan beliau menyatakan kalau engkau minta jannah atau minta perlindungan dari api neraka, maka itu khairun wa afdal. Itu lebih baik dan lebih utama. Al-hadis sebagaimana sebutkan dalam hadis tadi kama taqaddam. Fa'ulima annal a'mara muqaddara. Maka diketahui bahwa umur-umur tadi sudah ditentukan lam yushra'ad du'a bitaghayyuriha maka tidak disyariatkan berdoa untuk merubah umur khilafin najah berbeda dengan keselamatan dari adab akhirat fa inna du'a masyru' kalau meminta pelindungan dari adab akhirat doanya disuruh diperintahkan berarti itu adalah syar'i sebuah syariat yang harus kita lakukan Allahumma ajirna minan nar Allahumma ajirna minan nar ألا ترى أن الدعاء بتغير العمر لما تضمن النفع الأخروي شرع كما في الدعاء الذي راه النسائي من حديث عمر بن ياسر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما, كن ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي كذا Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah. Kalau, tidakkah kau lihat, kalau doa itu untuk merubah umur, untuk menambah umur atau mengurangi umur, memiliki nafa'al al-ukhrawi, ada manfaatnya untuk akhirat, akan disyariatkan. Sebagaimana doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam riwayat Nasai dari hadis Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu dari Nabi SAW. Rasulullah mengajarkan doa Allahumma bi'ilmikal ghaib. Ya Allah dengan ilmumu tentang yang gaib-gaib. Wa qudratika 'alal khalqi dan kekuasaanmu terhadap makhluk-makhluk. Ahyini ma kanatil hayatu khairun li. Ya Allah hidupkan aku kalau memang kehidupan itu baik bagiku. Wa tawaffani dan matikan aku in kanatil wafa khairun li kalau memang kematian itu baik bagiku. Apa yang kita ambil dari hadis ini? Atau pelajaran apa yang kita ambil dari doa yang diajarkan oleh Rasulullah ini? Pelajaran penting yang kita ambil berarti belum tentu baik. Mungkin hidup baik, mungkin mati baik. Mungkin hidup jelek, mungkin mati jelek. Wallahu taala alam. Kalau begitu jangan kamu minta mati dan jangan pula kamu minta panjang umur. Mati belum tentu baik bagimu, panjang umur belum tentu baik bagimu. Maka doalah dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Ya Allah, kalau memang kematian itu baik bagiku, maka matikan aku sekarang. Beberapa orang ketika mengalami problem hidup, keberatan hidup, kesusahan hidup, mereka pengen mati. Bahkan tidak hanya berdoa, sebagian yang lain bunuh diri. Maka mereka-mereka yang bunuh diri tidak mengerti agama. Yang mengerti agama berdoa minta mati. Ya Allah matikan aku saja ya Allah. Maka ditegur yang demikian. Jangan. Jangan sekali-kali engkau minta mati. Mintalah sesuatu yang Allah tahu mana yang baik. Mintalah yang terbaik. Ya Allah, hidupkan aku kalau memang hidup itu baik bagiku. Dan matikan aku kalau memang kematian itu lebih baik bagiku. Ini namanya doa seorang yang sadar bahwa dirinya tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Berarti ini doa seorang yang mukmin, yang beriman bahwa Allah yang Maha Tahu kalau saya hidup akan baik atau jelek, kalau saya mati akan baik atau jelek. Karena merasa tidak tahu, tidak memiliki ilmu, nggak tahu apa yang akan terjadi besok, maka doalah dengan doanya seorang yang tidak tahu kepada yang maha tahu. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kalau kehidupan itu baik bagiku, hidupkanlah aku. ini, maka natil hayatu khairan li. Wa amitni in kana al-wafah khairan li. Wa tawafani matikan aku kalau kematian itu memang baik bagiku. Berarti ikhwan ibn azakumullah, orang yang menyatakan semoga panjang umur, semoga panjang umur, lancang, sok tahu. Emang kalau panjang umur lebih baik. <coughs> Demikian pula yang minta mati, matikan saja, matikan saja, sok tahu. Apakah kalau kamu mati kamu lebih baik? Na'udzubillah. Kalau ternyata su'ul khatimah, kamu akan sengsara dan tidak bisa kembali ke dunia. Tidak bisa kembali dan tidak bisa menyesali. Ya Allah aku menyesal. Minta mati kembalikan aku ke dunia. Gak bisa. Maka dikatakan ila akhir doa. Wa yu'ayyid hadha dan didukung yang demikian dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam sahihnya dari hadis Sauban radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la yaruddu alqada illa du'a tidak akan bisa merubah takdir kecuali doa wala yazidu fil umri illa albir dan tidak akan bisa memanjangkan umur kecuali kebaikan. Wa innar rajul la yuhramur rizq la yuhramur yusibuhu. Dan seseorang bisa terhalang dari rezeki karena dosa yang dia lakukan. Khana bin azakumullah hadis disebutkan di sini kedudukannya oleh <clears throat> al-muhaqqiq وهو Syekh Yasin Al-Ajani hafizahullahu taala wa ra'ah dia menyatakan hadis ini dhaif. Nah, nanti akan disebutkan kalaupun sahih <laughs> maka potongan terakhir kalimat inna rajul la yahrumu rizqu bidanbi yusibuhu itu tidak sahih. <laughs> Kalaupun yang lain bisa hasan, maka yang potongan terakhir ini tidak bisa. Qul <laughs> dikatakan oleh beliau, qala syaikhuna berkata syekh kami, ini syekh Muqbil, hafizah rahimahullahu taala dalam tatabu'atihi alal mustadrak. <laughs> Dia menyatakan la yadri as asami'a Abdullah ibni Abil Ja'di min Thauban am lam yasma' minhu. Aku tidak tahu. Apakah Abdullah ibni Abil Ja'd mendengar dari Thauban atau tidak mendengar? Fa'akuhu Salim, kalau saudaranya Salim, dia lam yasma' min Thauban. Dia tidak mendengar dari Thauban. Kalau Salim Dikatakan jelas tidak mendengar dari Sauban. Tetapi Abdullah ibni Abil Ja'ad nggak tahu apakah dia mendengar atau tidak mendengar dari Sauban. Fal hukmu maka menghukumi hadis ini tergantung dari bagaimana dia mendengar atau tidak mendengar. Kalau terbukti dia mendengar, hadis itu sahih. Kalau ternyata tidak mendengar, hadis itu ya Sedangkan Syekh mengatakan lah adri, aku tidak tahu. Berarti ada kekhawatiran inqita', ada kekhawatiran Munqatinya hadis ini karena Abdullah ibn Abil Ja'ad tidak diketahui apakah mendengar dari Sauban atau tidak mendengar. Wallahu taala a'lam. Thumma wajadtu fi tahdzib tahdzib. Kemudian aku dapati dalam tahdzib tahdzib bahwa Ibnu Qattan yaqul, Ibnu Qattan mengatakan tentangnya tentang Abdullah bin Abil Ja'ad fihi jahalah. Dia itu majhul. Intaha kalam syekhina. Qultu saya katakan kata Syekh Yasin Al-Adani Jazakallahu khairan. Waqad akhraja Tirmizi, dikeluarkan oleh Tirmizi dari hadis, hadal hadis tapi tanpa ucapan wa anna rajula la yuhramu rizqu bidanbin yusibuhu. Tirmizi meriwayatkan hadis ini sama kecuali potongan terakhir tidak ada padanya. Dari hadis Salman, bukan dari Sauban tapi dari hadis Salman radhiyallahu taala anhu. Wa rijaluhu thiqat. Rawi-rawinya semuanya thiqah terpercaya kecuali Abi Maudud yang namanya Fiddah. Dikatakan oleh Al-Hafidh fihi lin, padanya ada kelemahan. Qultu laula khasyata linqita. Maka kalau saja tidak dikhawatirkan inqita, niscaya hadis Tauban ini bisa naik ke derajat hasan. Karena ada hadis Salman yang mendukungnya, bisa naik ke pada hasan. Tapi itu pun kalau tanpa potongan kalimat terakhir bahwa seseorang bisa terhalang dari rezeki karena dosa yang dia lakukan. <laughs> Demikian Allah taala a'lam. <laughs> Ini kalaupun bisa naik kepada Hasan <laughs> kalau tidak dikhawatirkan kita tadi itu pun tanpa potongan yang terakhir. Tapi Allah kulli Wabil Wa hadis rad. Dalam hadis ini insahha Raddun ala man yadhunnu anna nadar sabab fi daf'il bala'i wa husulin na'ma. Ini ada bantahan atas orang yang berprasangka bahwa nadar bisa menjadi sebab tertolaknya bala dan mendapatkannya na'ma, kenikmatan-kenikmatan. Wa qad padahal telah sabit riwayatnya dalam sahihain dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau melarang nazar dan menyatakan innahu la ya'ti bi khair. Sesungguhnya nazar itu tidak mendatangkan kebaikan. Wa inna ma yustakhraj bihi al bakhil. Sesungguhnya itu keluar dari orang bakhil. Khonibina perhatikan. Bahwa nazar kata sebagian orang bisa mempengaruhi mendapatkan kebaikan dan menolak bala. Ya, nih kalau kamu berkata, kalau saya berhasil mendapatkan rezeki demikian-demikian, saya akan sodako dan saya akan membangunkan ini, membangunkan itu untuk pondok pesantren dan seterusnya. Nazar. Dikira bahwa itu akan mendatangkan na'ma, kenikmatan. Yang ditakdirkan dia berhasil. Karena nadarnya tadi. Atau sebaliknya, kalau saya selamat, saya akan bikin demikian-demikian, syukuran-syukuran. Dia kira akan tolak balas. Niscaya dia akan jadi selamat. <laughs> Karena diinginkan dia syukuran, maka diselamatkan oleh Allah Ta'ala. <laughs> Nggak perlu disogok. <laughs> Nggak perlu disuap dengan gitu. Dengan kalimat saya akan sodakoh, saya akan ini, saya akan itu. Semuanya muqaddar. Semuanya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang ada adalah kalau kamu mendapatkan kebaikan bersyukurlah. Kalau mendapatkan kejelekan bersabarlah. Kalau mendapatkan kebaikan-kebaikan bersodakohlah. Kalau mendapatkan kekurangan-kekurangan, hendaklah kamu beramal dengan amalan yang lain yang kamu bisa. Ya maka Nabi justru melarang dan tidak suka orang bernazar. Eh, ini unik hukum nazar. Awal ketika dia bernazar itu makruh, eh, tidak dianjurkan, tidak disuruh. Eh, bahkan dicerca oleh Nabi bahwa itu keluar dari orang bakhil, orang yang pelit. Mau sodakoh saja nunggu syaratnya kalau saya dapat ini baru saya akan sodakoh. Bakhil, mau sedekah sedekah aja lah. Enggak usah pakai nunggu-nungguin nunggu itu. Pakai syarat ini syarat itu. Yastakhud minal bakhil, berarti keluar dari orang bakhil. Qul bin a'azakumullah. <clears throat> Dikatakan bahwasanya nazar kata Nabi la ya'ti bi khair. Kalau la ya'ti bi khair berarti tidak menentukan, tidak ngaruh. Apakah kalau kamu nazar akan sedekah kemudian dikasih rezeki lebih banyak begitu? Tidak bahwa ajal sudah madrubah wal arzak sudah maksumah rezeki-rezeki sudah ditentukan dan ajal-ajal juga sudah ditentukan sehingga nggak perlu kita terlampau gembira ketika mendapatkan kebaikan dan nggak usah terlampau marah, terlampau sedih kalau kita mendapatkan kejelekan-kejelekan. Wa alam anna du'a yakunu mashru'an nafi'an fi ba'dil asya. Duna ba'd. Dan ketahuilah bahwa doa dia akan menjadi masyru', disyariatkan, bermanfaat dalam beberapa perkara. Tetapi dalam beberapa perkara tidak dianjurkan, tidak disyariatkan. Wa kadzalika huwa <clears throat> Walihada la yujibullahu al mutadin fid dua Oleh karena itu Allah SWT tidak mengabulkan doanya para mu'tadin. Orang-orang yang melampaui batas. Eh, berarti ada doa yang Allah tidak sukai. Yaitu doa al-mu'tadin. Orang yang melampaui batas. Wa kana Imam Ahmad rahimahullah yakrah an yud'a bitulil umur. Dan Imam Ahmad rahimahullah nggak suka eh, untuk didoakan panjang umur. Wa yaqul dia berkata, "Hadza amrun qad furiqa minhu." Adapun perkara umur adalah perkara yang sudah ditentukan, sudah selesai. Wa amma qauluhu ta'ala adapun ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wa la yunqasu min umrihi illa fi kitabin." Adapun ayat Allah yang berfirman, "Wa ma yu'ammaru min mu'ammar," tidaklah seseorang yang dipanjangkan umurnya walayun min 'umrihi dan tidak pula ditentukan dikurangi umur-umurnya semuanya sudah dicatat. Adapun ayat ini faqad qila maka telah dikatakan bahwa domir tersebut kembalinya fiqaulihi min umrihi ini kedudukannya sama dengan kedudukan kalimat dalam bahasa Arab indi dirhamun wa nisfahu aku punya satu dirham dan setengahnya punya berapa berarti Hah? Dirhamun wa nisfahu. Punya satu dirham dan setengahnya. Berarti punya satu setengah dirham toh? Tapi sekarang pertanyaan kedua. Kalimat setengahnya. Setengah dari dirham yang pertama atau setengah dari dirham lain? Kalau setengah dari dirham pertama, berarti punya setengah dia. Iya kan? Saya punya satu dirham dan setengahnya. Punya setengahnya. Lah, tidak begitu maknanya. Maknanya dia punya satu dirham dan setengah dirham yang lain. Setengah dirham bukan dirham ini, ini dirham utuh, sempurna. Tapi punya setengah dirham yang lain. Demikian pula kalimat tadi bahwa ada orang yang diberi umur oleh Allah panjang dan ada pula orang yang dikurangi umurnya orang lain, bukan orang satu. Kalau dengan makna ini maka nggak ada masalah. Berarti terjemahannya apa terjemahan bebasnya? Siapa yang Allah beri umur panjang ataupun yang Allah beri umur pendek, semuanya sudah dicatat dalam kitab. Ya. Iya kan? Semua manusia, apakah yang sudah diberi oleh Allah umur sempurna atau yang diberi separuh, ya, sudah tercatat semuanya. Kalimat Muammar atau Yuammar min Muammarin Walayunqas kosmin umurihi. Tidaklah orang yang dipanjangkan umurnya. Tidak pula orang yang dipendekkan umurnya. Kecuali sudah dicatat. Kalau itu yang ditafsirkan atau yang dimaksudkan, maka selesai. Tidak ada dalil buat mereka. Tidak bisa dipakai hujah untuk mereka. Yang menganggap bahwa ajal itu bisa tambah, bisa berkurang. Atau ajal itu bisa berubah-ubah. Ada ajal sekian, ada ajal tidak. Atau mendukung Mu'tazilah yang berkata kalau orang itu dibunuh maka terputus ajal yang sudah ditentukan. Maka ajal sudah tentukan tadi dia tidak nyampe ke sana, terputus karena pembunuhan. Dalilnya apa? Dalilnya ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma min mu'ammar wa ma yu'ammar min mu'ammarin wa la yunqasu illa fi kitab." Tidaklah orang yang dipanjangkan umurnya atau dikurangi kecuali dalam kitab. Dianggap oleh Mu'tazilah bahwa ini dalam satu orang tidaklah orang itu ditambah umurnya atau dikurangi umurnya kecuali sudah tercatat. Berarti mungkin orang ditambah umurnya, dikurangi umurnya. Bukan. Bukan ke sana. Dikatakan oleh Ibn Abdul Aziz rahimahullah, maknanya adalah kalau dia menyatakan seperti itu, seperti kalimat endi dirhamun wa aku punya dirham dan setengahnya. Maka kalimat setengahnya tidak kembali kepada dirham itu, tapi dirham lain. Jadi dia punya satu dirham dan setengah dirham lain. Jadi punya satu setengah. Demikian pula kalimat tadi. Ada satu orang dipanjangkan umurnya dan ada orang lain yang dipanjangkan pula umurnya. Dikatakan fayakunul ma'na, maka maknanya layan kusmin umuri muammarin akhar. Tidak pula dikurangi umur seseorang yang lain. Wakila, itu pendapat pertama. Wakila, Dikatakan pula az-ziyada wan nuqsan fi suhufil lati fi aidil malaika. Ada pendapat kedua, kalaupun bermakna orang itu dipanjangkan dan dikurangi umurnya, maka yang dimaksud adalah dipanjangkan atau dipendekkan umurnya, dikurangi atau ditambah umur mereka yang dicatat atau yang dipegang oleh para malaikat, yang ada di tangan-tangan para malaikat. Allah beritahu demikian, padahal Allah tahu ajalnya di Lauhul Mahfud bukan itu. Kemudian Allah katakan kurangi. Kemudian Allah katakan tambah sekian. Semua penambahan dan pengurangan tadi sudah ada fi lauhil mahfud. Sudah ada di dalam lauhil mahfud. Wa hamal qawlihi ta'ala dan membawa ucapan Allah Subhanahu wa taala kulli ajalin kitab yamhullah ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Membawa ya Allah ayat Allah Subhanahu wa taala untuk mendukung pendapat kedua ini yaitu ucapan Allah li kulli ajalin kitab. Semua ajal sudah dicatat. Kemudian yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Allah hapuskan apa yang Allah kehendaki dan Allah tetapkan apa yang Allah kehendaki. Wa indahu ummul kitab. Dan di sisinya ada induk kitab. Maka di induk kitab itu nggak akan bertambah, nggak akan berkurang. Tetapi apa yang di tangan para malaikat bisa kadang Allah tambah, atau Allah kurangi. Di tafsiran yang kedua. Tetapi tetap apa kalau tambahkan yang di tangan malaikat itu atau dikurangi? Semuanya sudah tercatat bahwa dia akan ditambah, bahwa dia akan dikurangi di umil kitab, di induk kitab. Ala annal mahu wal isbat min as-suhuf allati fi aidil malaikah. Bahwa ayat itu dikatakan al mahu wal isbat dihapusnya satu takdir atau ditetapkannya satu takdir yang lain itu adalah apa-apa yang tercatat di lembaran-lembaran yang di tangan para malaikat. Wa anna qawluhu wa indahu umul kitab. Adapun ucapan Allah SWT. Dan di sisi Allah ada umul kitab, induk kitab. Itulah al-lawhul mahfud. Wa yadulu ala hadal wajah siyak ayah. Dan yang menunjukkan makna seperti ini adalah konteks ayatnya. Qawluhu likulli ajalin kitab. <coughs> Setiap ajal sudah dicatat. Kemudian berkata, Allah menghapus apa yang Allah kehendaki, Allah menetapkan apa yang Allah kehendaki, yakni fi dzalikal kitab. Setelah itu Allah katakan wa indahu ummul kitab. Berarti ada perbedaan antara kitab dengan ummul kitab. Antara catatan dengan induknya catatan. Bahwa catatan yang pertama adalah Alkitab aladhi fi aidil malaikah yang ada di tangan-tangan mereka para malaikat. Sedangkan umul kitab, induk kitab yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala qabla khalqi samawati wal ardi bi khamsina sana. Apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakannya langit dan bumi, itu induk kitab. Ai asluhu, yakni yang pokoknya. Induk kitab, Ini kitab yang induk yang pokok. Wa huwa al-lahul mahfuz. Wa qila dan dikatakan pula yamhullahu ma yasha' asy syara'i' wa yansakhuhu wa yusbit ma yasha'u fala Tetapi ada tafsiran lain. <laughs> Tafsiran seperti itu adalah dikatakan oleh orang yang berpendapat dengan pendapat kedua. Maka dijadikan dukungan untuk menyatakan tafsir yang kedua tadi bahwa Allah Subhanahu wa taala kadang menambah atau mengurangi. Tetapi ada tafsir lain tentang ayat itu. Qila dikatakan bahwasanya apa yang dikatakan yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit Allah hapuskan apa yang Allah kehendaki dan Allah tetapkan, itu adalah berbicara tentang syariat. Ada syariat yang dimansuhkan, ada yang tidak dimansuhkan. Wallahu taala a'lam. Wasiyak adal ala hadzal wajah min al wajhil awal. Dan siap konteks ayatnya lebih menunjukkan pendapat yang kedua ini daripada pendapat yang pertama. Berarti sepertinya beliau rahimahullah mendukung pendapat yang pertama di awal tadi bahwasanya ayat ini bukan bermakna bertambah dan berkurang tapi maknanya siapa yang dipanjangkan umurnya dan siapa yang dipendekkan umurnya semuanya sudah tercatat sehingga tidak perlu dukungan ayat ini dengan tafsir seperti itu karena dia mendukung tafsir yang benar yang dikatakan adallu ala hadal wajah adalah yang pertama yang kedua ini yaitu tentang syariat Wa ma kana li rasulin an ya'tiya bi ayatin illa bi idznillah li kulli ajalin kitab. Sebagaimana disebutkan dalam ayat lain, Allah berfirman, "Wa ma kana li rasulin." Tidaklah bagi seorang rasul untuk mendatangkan satu ayat kecuali dengan izin Allah. kulli ajalin kitab. Sesungguhnya semua ajal sudah dicatat. Fa akhbarallahu ta'ala ar-rasul la ya'ti bil ayati min qibali nafsihi bahwasanya para rasul tidak mungkin mendatangkan ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan Allah kecuali dari sisi Allah. Bal min indillah bahkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala bukan dari dirinya. Sumaqal likulli ajalin kitab dan setiap ajal ada catatannya. Yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Berarti awal ayatnya berbicara tentang Rasulullah SAW bahwa tidak mungkin mendatangkan sesuatu dari dirinya melainkan pasti dari Allah. Berarti berbicara apa itu? Syariat. <laughs> Ay anna berarti maknanya bahwa syariat-syariat ini yang dibawa oleh para rasul laha ajalun wa ghayatun tantahi ilaiha. Bahwa hukum-hukum syariat ini semuanya ada ajalnya, ada goyah akhirnya, ada titik akhirnya yang akan berakhir di sana. Kemudian setelah itu Allah mansuhkan yang lain, Allah tetapkan yang lain pula. Bisyariah. Al-ukhra dengan syariat yang lain. Fayantakullahu mayasha minasyara'i. Maka Allah berkehendak untuk menghapuskan apa yang Allah kehendaki dari syarat-syarat itu. Dan Allah menetapkan apa yang Allah kehendaki dari syarat-syarat tersebut. Wafil ayati akwalun ukhra. Dan dalam ayat ini ada makna-makna lainnya. Wallahu ta'ala a'lam. Atla taufiq wal afiyah. Subhanakallahumma hamdaka